السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي له أسماء الحسنى وأمر عباده بالدعاء بها والصلاة والسلام على النبي المصطفى والحبيب المجتبى نبينا محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Alhamdulillah kita masih bisa hadir di tempat ini. Hari ini hari Ahad, tanggal berapa? 6 6 Jumad al-Akhirah 1435 Hijriah kita mengkaji tentang Asmaullah al-Husna biasanya hari Ahad ini orang-orang pada ramai jalan-jalan jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke taman-taman, ke villa Padahal ada taman-taman surga. Raudatun min riyadil jannah. Yaitu tempat-tempat mengkaji ilmu ini. Kita telah sampai kepada nama Allah Jalla Jalaluh Al-Hafid Al-Hafid Kita akan masuk ke yang nomor 43, betul? al-wali dan al-maula. Sahih. Al-hafidh itu sudah apa belum? Sudah. Nah, kita akan masuk ke nomor 43 dan 44 yaitu al-wali. Abdul Wali atau Abdul Maula. Jadi kalau seorang memberikan nama kepada putranya Abdul Wali atau Abdul Maula. Syekh Abdul Razak berkata wa huma isman takarrara wuruduhuma fil Qur'anil Karim. Dua nama ini disebutkan di dalam Al-Qur'an berkali-kali. Di antaranya adalah amit takhadhu min dunihi awliya. Apakah orang-orang itu mencari pelindung-pelindung selain Allah? Fallahu huwal wali Sejatinya Allah lah Al-wali Wa huwa yuhyil mauta Wa huwa ala kulli syai'in qadir Dialah Allah yang menghidupkan yang mati Andai semua manusia berkumpul untuk menghidupkan orang yang mati Mereka tidak bakalan bisa menghidupkan Kalau kita mencari pelindung Buat diri kita buat keluarga kita, maka Allah lah tempat berlindung. Allah Al-Wali, Allah yang memberikan perlindungan, yang memberikan kasih sayang kepada hambanya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia mampu berbuat apa saja yang dia kehendaki. Kemudian Allah berfirman yang sering kita baca insyaallah ni'mal maula wa ni'mal nasir Wa'atasimu billahi huwa maulakum berpegang teguhlah kalian dengan Allah huwa maulakum dialah Allah tempat berlindung kalian yang memberikan perlindungan kepada kalian ni'mal fa ni'mal maula wa ni'mal nasir maka sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin sesungguhnya Allah lah pelindung kalian dan dia sebaik-baiknya penolong wilayah dikatakan di dunia ini banyak yang mengaku waliullah di sini ada yang mengaku waliullah. Tidak ada. Insya Allah semuanya waliullah. Karena orang-orang yang beriman itu adalah waliullah. Ada waliullah, ada waliul syaitan. Ada waliullah yaitu orang-orang yang bertakwa dan ada waliul syaitan. Al-wali berasal dari kata wilayah, yang wilayah ini bisa bermakna kekuasaan. Bisa bermakna perlindungan Wa wilayatullah ta'ala wa tawallihi li'ibadihi naw'an. Ada dua macam wilayah. Perlindungan Allah Jalla Jalaluh. Yang pertama wilayatun amah. Perlindungan yang general. Untuk semuanya. Yaitu wahia tasrifuhu subhanah wa tadbiruhu li jami'il kainat. Itu pengurusan Allah untuk ciptaannya, untuk semua untuk daun-daunan, untuk tumbuh-tumbuhan, untuk binatang-binatang melata, untuk ikan-ikan di laut, untuk burung-burung di hutan. Itu semua di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Wa taqdiruhu 'alal 'ibad ma yuridu min khairin wa syarr. Dan ketentuan Allah untuk makhluk-makhluknya untuk hamba-hambanya apa yang dia kehendaki baik itu kebaikan kebajikan atau keburukan baik itu manfaat atau bahaya wa isbatu ma'anil mulki kulliha lillahi ta'ala dan menetapkan semua makna kepemilikan itu milik Allah jalla jalaluh wa al ibad kullahum tau'a tadbiri semua hamba itu adalah di bawah kekuasaan Allah semuanya yang kafir, yang mukmin, yang fajir, yang soleh. Itu semua dibawa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La khuruja li ahadin minhum. Tidak ada satupun manusia yang lepas dari kontrol Allah, enggak ada. Tidak ada satu makhluk pun yang lepas dari kontrol sang pencipta Karena dia wali Kehendaknya meliputi segala sesuatu Ini mencakup mukmin dan kafir. Adapun wilayah yang khusus adalah wilayah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang istimewa. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman. Dan ini yang banyak disebutkan dalam Al-Quran Karim. Makna wali, makna maula itu berkaitan dengan wilayah khasah. Perlindungan yang khusus. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Allah adalah kekasih buat orang-orang yang beriman, pelindung buat orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan hambanya dari kegelapan menuju ke cahaya. Dan orang yang menjadi kekasih Allah yang dilindungi Allah aman hidupnya. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi yang dikenal dengan hadis wilayah. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang membenci, yang memusuhi kekasihku, maka aku mengumumkan perang, mengiklankan perang kepada dia subhanallah wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayh kemudian Allah menjelaskan apa saja yang membuat kita jadi waliullah jadi dicintai Allah subhanahu wa ta'ala mendekatkan diri dengan yang wajib-wajib dengan yang fardu-fardu ini syarat pertama orang yang ingin menjadi waliullah harus melaksanakan yang wajib-wajib. Kemudian kalau melaksanakan yang wajib, sholat lima waktu semuanya sama sholat lima waktu. Tapi untuk lebih dekat kepada Allah, maka kita harus melaksanakan yang sunnah-sunnah. Umpamanya lah di dewan, di office kita jadi pegawai di sana. Masuk kerja jam berapa? Jam berapa dewan? Jam delapan jam 8 pulang jam 5 Masya Allah semua pegawai jam 8 jam 5 tapi coba antum masuk kerja jam 6 Masya Allah jam 6 udah di office pulang jam 7 kira-kira bosnya akan cinta tidak sama dia Masya Allah nih kalau yang dari jam 7, jam 8 sampai jam 5 semuanya sama dan itu kewajiban. Seperti sholat kita yang lima waktu. Maka Allah mengatakan, wama wala wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku ini terus mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah. Kebanyakan orang kalau bertanya hukum, Ustaz, ini hukumnya sunnah apa wajib? Ketika sang ustad mengatakan sunnah, dia akan tinggalkan. Ya, kan cuma sunnah kan. Ketika dikatakan ini hukumnya makruh, apa yang akan dia lakukan? Dia lakukan. Kan cuma makruh gitu kan. Hanya makruh kata dia. Akhirnya dia berada di tengah-tengah. Seharusnya Nah, Ana mau dikasih hadiah nih. Sunnah itu apa definisinya? Fadol. Tafadol. Nah, iya. Nah, sunnah yang lawan katanya makruh. Naam, barakallahu fikum. fadal Walaupun definisinya salah. Bukan itu definisi yang ma'ruf ya, yang malum di antara masyarakat. Sunnah itu apabila diamalkan dapat pahala, apabila ditinggalkan tak apa-apa. Tidak iya kan? Tidak mendapatkan sanksi gitu kan. Ini definisi yang kurang, kurang sempurna. Tapi definisi yang sempurna adalah sunnah yang kalau diamalkan dapat pahala yang bila ditinggalkan merugi rugi orang seharusnya sholat sunnah dapat pahala ketika dia tidak sholat rugi dia kalau kita katakan tidak apa-apa ya dia merasa tidak rugi seperti contoh seorang pedagang seorang yang berniaga tiap hari membuka kedainya apa wajib dia buka kedai? Tidak wajib dia. Tapi ketika dia tidak buka kedai, dia akan mengatakan rugi kata dia. Seharusnya dapat untung gitu kan. Seharusnya dia mendapatkan uang, tapi karena tutup kedainya dia nggak dapat uang. Begitu pula dengan sunnah. Seharusnya dia dapat untung, tapi karena dia tidak sholat sunnah, maka dia tidak dapat untung. Maka dia merugi. Sama merugi saja. Ya? Nah. Allah mengatakan wala yazalu yataqarrabu 'abdi ilayya bin nawafil hambaku itu terus mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah. Hatta uhibbah sampai aku cinta dengan hambaku. Allah kalau cinta dengan hambanya, ini kita berbicara tentang waliullah. Allah kalau cinta dengan hambanya Naga Jibril Allah akan panggil Jibril Ya Jibril Inni uhibbu fulanan Fa'ahibbah Wahai Jibril Aku cinta kepada fulan Allahu Akbar Allah mengutarakan cintanya kepada Jibril Aku cinta kepada fulan Fa'ahibbah Kau cintai fulan Kemudian nada Jibril fi ahli sama. Jibril memanggil menyeru kepada malaikat-malaikat yang di langit. Dia mengatakan innallaha ahabba fulanan fa faahibbuh. Allah cinta kepada fulan, kalian cintai fulan. Fa ahabbahu ahlus sama. Maka malaikat-malaikat di langit mencintai itu hamba. Kalau sudah dicintai oleh Allah, Jibril dan malaikatnya wudi'alahu qabul fil ar. Orang ini akan mudah diterima oleh masyarakat. Itu cinta. Kalau sudah Allah cinta, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'adha bi la u'idhanna. Kalau sudah dicintai Allah, aku akan menjadi pandangan dia yang dia memandang dengannya. Menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengan aku. Menjadi tangannya yang dia tidak akan memukul kecuali dengan aku. Menjadi kakinya yang dia tidak melangkah kecuali dengan ridho-ridho Allah Jalla Jalaluh. Kalau dia minta, aku akan beri. Kalau dia meminta perlindungan, aku akan lindungi. Subhanallah. Itu waliullah. Oleh karena itu banyak di masyarakat kalau kita tidak berbuat baik sama waliullah ada istilah Istilah di Jawa itu kualat. Di sini apa? Kualat itu apa? Bertua apa? Kalau mengganggu waliullah nanti bisa tabrakan, bisa apa? Apa istilah? Apa yang Indonesia Apa kualat itu bahasa Melayunya? Tulah. Tulah. Celaka, celaka. Nah, celaka. Karena memang betul. Kalau itu benar-benar waliullah. Karena Allah mengatakan man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Aku memungkinkan perang kata Allah bagi orang yang memusuhi waliku. Bagi orang yang memusuhi waliku. Jadi perbedaan antara waliullah dengan wali syaitan jelas. Tadi kita katakan Allah mengatakan waliullah itu tidak meninggalkan yang wajib. Karena ada orang-orang yang mengaku wali Allah tidak sholat. Kenapa? Allah sudah tidak mewajibkan sholat buat aku. Ya betul. Ini wali syaitan. Betul. Syekh Abdul Qadir Jailani disebutkan dalam kitab Tablis Iblis karya Ibn Jauzi. Dia diantara tidur dan terjaga. Dia melihat cahaya yang terang benderang. Kemudian dari cahaya itu keluar suara. Ya Abdul Qadir, ana Rabbu. Suara itu mengatakan, wahai Abdul Qadir, aku Tuhanmu. Lebih kata Abdul Qadir, iya. Sesungguhnya, kata suara itu, aku telah menggugurkan kewajiban sholat buatmu. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Anta iblis. Engkau iblis. Kata Iblis bertanya, dari mana kau tahu aku iblis? Kata dia. Allah itu menyuruh kita sholat. Kata. Kau menyuruh aku meninggalkan sholat. Kau itu iblis. Padahal katanya iblis itu, sudah banyak orang yang aku sesatkan dengan cara ini. Banyak. Orang yang bermimpi, melihat cahaya. Di kampung saya itu ada orang yang tidak sholat. Tidak sholat. Ketika ditanya, yang sholat itu tingkatannya masih syariat lah. Ente kan masih syariat. Anak ini sudah sudah hakikat lah. Udah nggak perlu sholat. Betul tidak sholat jemaah, nggak sholat. Kemudian teman-temannya tidak sholat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat sampai meninggal Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok ada yang mengaku wali Allah tidak sholat? Maka sudah bertentangan dengan hadis tadi Orang yang mengaku wali Allah dia akan melaksanakan yang fardu-fardu Dan banyak mengamalkan yang sunnah dan Syekh Abdul Qadir Jailani memang waliun min awliyaillah bagaimana perjuangan beliau menegakkan dakwah sunnah tapi banyak di antara kita yang tidak tahu tentang Syekh Abdul Qadir Jailani yang ke 45 Al-awwal wal akhir wal zahir wal batin 45 46 47 48 huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim dialah Allah yang pertama Allah yang terakhir Allah yang nampak dan Allah yang batin wa huwa bikulli syai'in alim dan Allah Maha mengetahui dengan segala sesuatu. Apa arti awal, akhir, zahir, batin? Seorang boleh mempunyai anak dinamain Abdul Awal, Abdul Akhir, Abdul Zahir, Abdul Batin. Karena ini termasuk nama-nama Allah Jalla Jalal. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 3. Apa artinya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita makna awal, akhir, zahir, batin. Apa kata beliau dalam doa sebelum tidur? Beliau mengatakan Allahumma antal awal falaysa qablaka syai'. Engkaulah yang awal yang sebelummu tidak ada sesuatu apapun. Wa antal akhir walaysa ba'daka syai'. Falaysa ba'daka syai'. Engkaulah yang terakhir sesudahmu tidak ada sesuatu apapun. Wa anta zahir falaysa fawqaka syai'. Engkaulah yang tampak, tidak ada yang di atasmu, tidak ada. Tidak ada sesuatu pun yang ada di atasmu. Allah yang maha tinggi. Wa antal batin falaysa dunaka syai'. Engkaulah yang batin. Yang di bawahmu tidak ada sesuatu apapun. Iqdi anna dain wa agnina minal faqr ya Allah. Ini termasuk tawassul dengan asma Allah husna. Bayarkanlah hutangku ya Allah. Cukupkanlah aku. Jauhkanlah aku, berikanlah kemuliaan kepadaku, jangan sampai aku fakir. Ini al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. Yang ke-49. Al-Hakim Nama Allah Al-Hakim ini disebutkan dalam Al-Quran kata Syekh hampir seratus kali. Di antaranya firman Allah wa huwal hakimul khabir. Wallahu azizun hakim. Beliau mengatakan wa hadzal ismul azim dalun ala thubuti kamalil hukmi lillah wa kamalil hikmah. Nama Allah ini Al-Hakim mengandung dua makna yang aku. Yang pertama kesempurnaan hukum milik Allah. Semua hukum itu lillah. Manusia tidak tidak berhak membuat hukum sendiri. Buat undang-undang sendiri tidak berhak dia. Karena Allah yang menciptakan dia. Allah yang memberi mata kepada dia, memberikan rezeki kepada dia, maka dia harus taat kepada hukum Allah wa kamalil hikmah dan hukum Allah itu penuh dengan hikmah sempurna hukumnya hanya milik Allah dan banyak hikmah apa saja semua hukum yang dibikin oleh manusia itu memerlukan revisi memerlukan revisi revisi ini apa tinjauan ulang kan apa diperbaharui apa ini apa? Review. Jadi kalau bikin undang-undang yang 30 tahun yang lalu kemudian dinilai semula gitu kan? Iya. Revisi ya itu apa revisi? Ya betul kan ditinjau ulang ya, ditinjau ulang, dipelajarin lagi, dinilai gitu kan? Iya, karena bikinan manusia. Manusia yang 40 tahun yang lalu membuat undang-undang, dia melihat kondisi. Kondisinya, oh undang-undangnya seperti ini. 40 tahun kemudian sudah mati itu yang bikin undang-undang. Mereka akhirnya, oh undang-undangnya tak cocok, tak sesuai. Karena itu bikinan manusia. Manusia ini tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi seribu tahun lagi, nggak bisa. Tapi Allah tahu maka Allah meletakkan hukum-hukumnya sesuai dengan kebijakannya. Hukum sebagai contoh lah, hukum kisos. Alhamdulillah di Malaysia ini masih ada hukum hukum mati, walaupun pakai gantung, digantung di sini. Dalam Islam yang namanya hukum mati itu pakai pedang. Subhanallah. Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab dan bagi kalian dengan menegakkan hukum kisos itu ada kehidupan tidak untuk semua manusia liulil albab buat orang-orang yang berfikir. sekarang di sini ham apa bahasa Malaysianya hak asasi manusia sama ya hak asasi manusia mereka menentang hukum kisos mereka menentang hukum mati karena menurut dia ini e, bertentangan dengan hak asasi manusia padahal Allah mengatakan walakum fil kisosi hayat ada kehidupan satu dibunuh seribu selamat di Indonesia subhanallah mungkin tiap jam ada pembunuhan tiap jam Bukan cuma satu, kadang kadangkala satu keluarga dibunuh. Karena hukumnya berapa tahun di Indonesia? 15 tahun. Atau seumur hidup. Seumur hidup, akhirnya sekarang penjara di Indonesia jailnya itu full. Dengan orang-orang jinayat itu sudah full. Akhirnya harus bikin jail baru, macam-macam lah. Bikin penjara baru mereka. Mudah-mudahan nanti ke depan semua negeri Islam bisa berpikir bahwasanya hukum Allah adalah yang paling sempurna. Ada kehidupan. Saya pernah melihat sekali hukum dua kali melihat kisos Yang pertama bukan kisos, takzir. Seorang yang memperkosa itu dibunuh. Saya ikut hadir di sana, masya Allah. Orangnya itu dibacakan fonis buat dia kesalahannya kemudian dipenggal kepalanya. Itu kepala lepas dan darah itu muncrat. Tiga hari saya tak nyaman makan. Saya lihat kambing potong kambing pernah, tapi ini manusia yang dipotong. Tiga hari tak nyaman makan, tidur sekali-kali tidur nyenyap bangun. Bayangan itu nampak di bayangan. Begitulah orang-orang yang hendak membunuh Ketika dia ingat kalau dia membunuh, dia bakal dibunuh, berhenti dia. Gak main-main, aku membunuh, aku mati juga, buat apa? Maka dia akan terhenti. Pembunuhan itu Masya Allah. Di negeri negeri memang jalankan kisah pembunuhan itu sedikit sekali. Ada, tapi sedikit. Karena ada kehidupan. Ada kehidupan kata Allah Jalla Jalaluh. Namun, memang yang paling bagus adalah hukum Allah dipenggal pakai pedang. Saya pernah berjumpa dengan dokter, dokter ahli lah. Saya tanya sama dia, dok, mati yang paling cepat itu pakai apa? Kan di dunia ini ada pakai suntik mati ya. Ada yang elektrik di setrum, Taruh kepalanya setrum. Ada yang ditembak. Ada yang digantung ada yang dipenggal. Saya tanya, mana yang lebih cepat mati? Dipenggal. Ketika digantung itu nunggu nafasnya habis, seperti orang yang dicekik. Itu masih nunggu beberapa waktu sampai mati, tersiksa itu. Sedangkan Rasul mengatakan qatal tum fahsinul qitlah. Kalau kau hendak membunuh, bunuhlah dengan cara yang paling baik. Oke, hukumnya bunuh, tapi caranya yang paling baik. Kalau disetrum itu lama itu. Kadang-kala ditembak nggak kena. Itu tersiksa. Ya Allah ya, tetaplah hukum Allah itu yang paling sempurna semua hukumnya. Dan tidak ada yang bisa menuntut hukum Allah. Negeri ini semuanya negeri Islam, Indonesia, Malaysia, manapun kita mengharap kepada Allah. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kita, raja-raja kita, memberikan hidayah kepada mereka dan taufiknya sehingga mereka bisa menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Yang kelima puluh Al-Ghani Al-Ghani ini banyak diterjemahkan Apa terjemahannya Ustaz? yang maha kaya. Nama ini disebutkan dalam Al-Quran di 18 tempat. Allah berfirman, Wa rabbukal rahmah. Rabbmu adalah maha kaya dan memiliki banyak rahmat. Dan Allah berfirman, Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, semua kalian itu fakir. Miskin kalian itu ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Sesungguhnya Allah lah yang maha kaya dan maha terpuji. Al-Hamid. Al-Ghani banyak diterjemahkan maha kaya. Tapi pada hakikatnya Ghani itu yang tidak memerlukan tidak memerlukan orang lain. Tidak memerlukan bantuan manusia. Tidak memerlukan apa saja dari manusia. Ghaniyun bidzatihi. Dia cukup dengan dirinya. Lahul ghina matamal mutlak min jami'il wujuh. Kekayaan Allah itu dari segala sisi pandang. Karena kesempurnaannya dan kesempurnaan sifat-sifatnya tidak ada kekurangan di kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk ketidakperluan Allah dengan manusia. Kekayaan Allah Jalla Jalaluh Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi. "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin." Sebelumnya itu, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Andai kata semua kalian dari manusia pertama, dari ciptaan Allah yang awal sampai yang akhir, dari bangsa jin dan manusia, mereka itu hatinya seperti orang paling bertakwa di antara kalian. Satu hati. Siapa orang yang paling bertakwa di antara kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau semuanya dari Nabi Adam, dari penciptaan jin yang pertama sampai akhir, orang itu ketakwaannya, keimanannya seperti keimanannya satu orang yang paling bertakwa. Kita contohkan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah? Mazada dzalika fil mulki syai'an. Tidak akan menambah kerajaan Allah. Tidak akan bertambah karena kita sholat, karena kita taat, karena kita zakat tidak. Kalau semua manusia taat juga tidak akan bertambah. Kemudian lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Kalau semuanya berada di dalam tingkat kejahatan seperti orang yang paling jahat. Jahat sama maksudnya? Apa di sini? Orang yang paling jahat di antara kalian. Kita ambil contoh siapa yang orang paling jahat? Firaun anggap. Semuanya mengaku Tuhan. Semuanya mengaku Tuhan, semuanya dari awal sampai akhir. Apa kata Allah? Mana qasadzalika min mulki syai'a. Tidak bakal berkurang kerajaanku. Allah ingin menunjukkan kehinaannya, kekayaannya, ketidakperluan dia dengan hamba-hambanya. Kemudian Allah mengatakan lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin Andai kata semuanya dari awal sampai akhir dari bangsa jin dan manusia mereka berdiri di satu tempat. fasa Fasa'aluni. Kemudian mereka memohon kepadaku berdoa. Fa'ataitu kulla wahidin minhum mas'alata. Semua yang diminta Allah berikan. Yang ingin istri Allah kasih istri. Yang ingin rumah Allah kasih rumah. Antum kepingin apa antum kalau disuruh minta di situ? Minta apa? minta istri istri-istri tiga maksudnya istri iya satu udah punya belum satu sudah minta istri minta satu aja gitu kan iswan iswan minta iswan iya kalau semuanya memohon dan Allah berikan apa yang dia pinta semuanya anggap apa permohonan yang paling besar ingin memiliki Selangor. Dia miliki semua rumah, semua mobil, dia yang memiliki. Dan aku berikan semua yang mereka pinta, tidak akan berkurang dari kerajaanku. Illa kama yang kusul mikhyatu idha utkhilal bahar. Kecuali seperti berkurangnya air laut ketika jarum dimasukkan. Kemudian diangkat, tidak berkurang apa-apa. Makanya Allah itu huwal ghaniyul Hamid. Kalau kita bagi-bagi duit kita akan berkurang kan? Kita punya rumah lima, kita bagi yang empat, tinggal satu rumah kita. Tapi kalau Allah semuanya milik Allah, tidak ada yang berkurang. Itulah kekayaan Allah yang mutlak hanya milik Allah. Yang ke satu, Al-Karim Al-Akram. Al-Karim Al-Akram. Di mana disebutkan Al-Akram? Ya Allah, masih banyak hadiahnya. Al-Akram. Nama Allah Al-Akram itu disebutkan di mana? Fadal. Yang di belakang lah adik-adik sana. Insyaallah. Tafadhal. Tak usah malu-malu lah, angkat tangan. Silahkan. Al-Akram. Nah, tafadhal. Iqra wa rabbukal akram. Masyaallah. Naam, sahih. Itu wahyu pertama yang turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. nah tafadhal. Ini hadiahnya. Ini sholat jenazah ya siap-siap untuk sholat jenazah. Soalnya iya, Ya mungkin siapa tahu kan nggak tahu orang yang dapat buku sholat jenazah kadang-kala Allah sudah sediakan dia bakal jadi imam sholat jenazah mungkin. Al Karim dan Akram. Apa artinya? Al-Karim dan Akram ini kalau nama Karim disebutkan fa innama yashkuru li nafsih wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim sesungguhnya Allah itu maha kaya dan maha karim Syekh Abdul Razak mengatakan wa huwa dalun ala thubutil karam wasfan lillahi azza wa jalla ini nama menunjukkan atas sifat karom Allah. Apa sih karom itu? Karom itu biasanya banyak diterjemahkan suka berderma. Suka dermawan, baik hati. Syekh mengatakan di sini dan karom itu lafzun jami'un lil mahasin wal mahami. Karom itu adalah lafal yang mencakup semua makna kebaikan. Semua makna pujian. La yuradu bihi mujarradul i'ta. Yang dikatakan karim itu bukan hanya yang suka berderma. Bukan. Bukan hanya yang suka berbagi. Balil i'ta min tamami makna. Tapi kesempurnaan makna karom ini dengan berbagi. Orang yang baik hati maka dia akan gampang berbagi. Dan Allah Jalla Jalaluh itu karimun akram. Di antara makna yang disebutkan oleh para ulama tentang karim ini kathirul khair wal apa? Dia adalah yang banyak kebaikannya dan banyak pemberiannya. Banyak kebaikannya dan banyak pemberiannya. Wakila ad-daim bil khair, yang senantiasa berbuat baik. Wakila alladhi lahu qadrun azimun wa sya'nun kabir. Dia adalah yang memiliki kedudukan yang tinggi dan yang agung. Banyak sekali Wakil Allah alladhi yu'ti man yahtaj wa man la yahtaj. Al-karim itu adalah orang yang memberi kepada orang yang memerlukan dan yang tidak memerlukan. Dia suka berbagi. Kalau kepada orang miskin akan jadi pemberiannya sedekah. Kalau kepada orang kaya pemberiannya akan jadi hadiah. Dia suka berbagi. Alladhi yu'ti la li'iwat. Dia yang memberi tanpa mengharapkan balasan. Kita kalau memberi orang kaya biasanya ada harapan ya mungkin dikembalikan lebih banyak gitu. Tapi orang yang karim itu memang subhanallah. Banyak sekali makna karim itu tapi sebagaimana mereka katakan Syekh Al-Karim adalah lafaz yang meliputi semua makna kebajikan dan pujian buat dia. Yang ke-52, kita nih jalannya agak agak berlari nih Ustaz. Hah? Yang ke-52 Assalam disebutkan di dalam Al-Qur'an satu kali. Tapi setiap selesai sholat kita membacanya tiap hari. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam apa artinya salam ini? Assalam min jami'il uyub wa naqais. Yang selamat salam itu dari asal kata selamat. Yang selamat dari semua aib dan kekurangan, dari semua ciri, semua celah. Ciri di sini apa, Ustaz? Ciri. Kalau aib itu aib ya, dari semua aib dan kekurangan likamalihi fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi karena kesempurnaan dia di zatnya, di sifatnya dan di perbuatannya fahuwa jalla wa ala assalamul haq bi kulli i'tibar dialah yang selamat dari semua pandangan dia selamat dari semua kekurangan baik itu perbuatannya, baik perkataannya, baik sifatnya Salamun fi dhati an kulli aibin wa naqsin yatakhayyaluhu wahmun. Dan salam ini juga bermakna yang memberikan keselamatan. Yang memberikan keselamatan. Apa kita baca selesai salat? Allahumma antas salam wa minkas salam. Ketika kita bertemu dengan saudara kita, apa yang kita ucapkan? assalamu alaikum apa arti Assalamualaikum? Angkat tangan yang tahu artinya Assalamualaikum. Tak usah malu-malu lah. Nah, fadal. Apa? Salam sejahtera atas kamu. Bolehlah. Boleh boleh. Salam. Fadl, silahkan. Nah, yang lainnya. Tafadhol. Selamat Selamat sejahtera sudah. Ini loh yang baru kita baca. Assalam itu nama Allah. Nama Allah, semoga Allah Assalam itu bersamamu. Semoga Allah yang maha memberikan keselamatan itu seakan-akan kita berkata Allahumma Semoga Allah bersamamu. Karena Assalam ini nama Allah. Oleh karena itu kita tidak boleh memulai orang Yahudi dan Nasrani mengatakan Assalam. Gak boleh. Karena ini nama Allah. Assalamualaikum. Semoga keselamatan. Semoga Allah yang maha memberikan keselamatan itu bersamamu. Maka ini makna salam. Di muka bumi ini orang mencari keselamatan dengan cara yang macam-macam. Kalau dia naik mobil, kalau dia punya kereta, dia pasang alarmnya. Pasang apa? Supaya tidak ada maling tuh, tidak ada pencuri. Kalau di rumah dia bikin pagar yang tinggi. Dia pasang CCTV. Dia gaji satpam di sini apa satpam Apa? Siaga. Jaga, ya. Dia gaji untuk mencari keselamatan. Tapi ternyata banyak rumah-rumah yang sudah pasang CCTV, yang sudah ada jaganya itu, ternyata pencuri masih masuk. Pencuri itu lebih pintar dari polisi, Gitu. Pencuri itu lebih pandai daripada polisi. Makanya dia cari. Kenapa terus terjadi pencurian? Ya karena pencurinya lebih pinter. Udah pasang CCTV ditutup CCTV-nya kan. Dikasih apa? Ditutup pakai kain atau apa? Tukang jaganya diikat. Dia masuk ke dalam. Lupa bahwa yang memberi keselamatan itu hanya Allah Jalla Jalaluh. Maka seharusnya kita ingat kalau mau cari selamat Selain sarana-sarana yang tadi yang diperbolehkan Kita meminta kepada Assalam Kita tiap hari baca Allahumma antas salam Wa minkas salam Maka makna salam ini selain Allah selamat dari segala kekurangan Allah sempurna dari semua sisinya Dan assalam itu juga yang memberikan keselamatan kepada hamba-hambanya yang kelima puluh Tiga Al-Quddus As-Subuh Al-Quddus As-Subuh Adapun nama Kudus ini disebutkan dua kali dalam Al-Quranul Karim Yang pertama Ya di akhir surah Al-Hashr Yang sering kita baca Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul Quddus Kemudian Allah berfirman yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddus Al-Azizil Hakim Surat apa ini Ustaz? Surat Jum'ah? Nah Ya, surat surat Jumat ayat pertama itu wa amma subuh adapun nama subuh itu disebutkan dalam sunnah Rasul SAW. Kita katakan kemarin bahwasanya menetapkan nama untuk Allah itu harus berdasarkan Al-Quran dan sunnah yang memang sesuai itu sebagai nama Allah bukan memberitakan menginformasikan tentang Allah Subhanahu wa taala tapi nama di subuh disebutkan dalam hadis riwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala an anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi di antara doa yang dibaca Nabi ketika ruku dan sujud selain subhana rabbiyal azim selain subhana rabbiyal a'la adalah subuhun qudusun rabbul malaikati warruh subuh apa artinya subuh ini subuh ini artinya yang suci yang suci yang maha suci kita mengatakan subhanallah. Subuh itu berasal dari kata subhanallah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Di sini Syekh mengatakan wa yang bagi an yu'lam huna anna tasbih Allah wa taqdisahu yang dikatakan kita bertasbih kepada Allah. Kita bertasbih mengatakan subhanallah. Apa sebenarnya subhanallah itu? Takdis, nuqaddisulak. Kita juga menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah innama yakunu tabriatillah wa tanzihi an kulli su. Kita menyucikan Allah, membebaskan Allah dari semua kejahatan, dari semua aib dengan menetapkan pujian-pujian untuk Allah dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Orang-orang Yahudi mengatakan Allah menciptakan dunia ini berapa hari? Enam hari. Kemudian Allah istirahat di hari Sabtu kata mereka. Iya. Sehingga orang-orang Yahudi mengagungkan hari hari Sabtu dan ini termasuk celaan buat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi mengatakan na'udzubillah min qawlihim yadullahi maglulah maglulah itu apa bahasa Melayunya mereka mengatakan Allah itu tidak tidak bersedekah gitu, tidak memberi kepada hamba-hambanya Hulat aidihim Tangan mereka lah yang terbelenggu Maglulah itu terbelenggu artinya mungkin Kalau bahasa Indonesianya hulat aidi. Kemudian orang-orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah. Nahnu nusabbih. Kita menyucikan Allah. Allah tidak punya anak. Allah tidak diperanakan. Allah tidak memiliki kekurangan. Allah itu hayyun qayyum. Ini makna kudus dan subuh. Yang ke-54 Al-Hamid Nama ini disebutkan di dalam Al-Quran 17 kali Di ayat tadi yang kita bacakan Ya ayuhan nas Antumul fuqara ilallah Wahai manusia kalian semua fakir Kalian semua memerlukan Allah Jalla jalla di muka bumi ini jamaah manusia bagaimanapun kaya rayanya, bagaimanapun kekuatannya dia memerlukan orang lain, apalagi dengan Allah Apa ada kiranya orang yang memiliki uang satu billion tidak memerlukan orang lain? Dia uangnya itu dia pegang saja. Dia memerlukan orang lain. Dia kalau mau makan masa harus menanam dulu kalau dia mau makan nasi, dia harus tanam nasi dulu. Tidak, dia memerlukan orang lain, orang yang menanam. Dia harus beli sama orang lain. Antumul fuqara, apalagi kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah yang menggerakkan jantung kita yang berdetak itu. Ketika Allah berhentikan ribut, keluarganya akan membawa dia ke hospital ke rumah sakit tuh. Dokter dipanggil semuanya. Perawat-perawat didatangkan, dibuka dadanya, dipasang apa? Alat rekam jantung ya. Kemudian ada monitor itu yang dilihat ternyata jantungnya sudah datar. Tit. Dokternya panggil alat kejut jantung itu. Apakah tidak all clear? Apa? dihentakkan supaya hidup lagi nggak bisa dia lagi lagi kata dia ya sudah selesai nggak naik-naik antumul fuqara ilallah yang membuat kita bisa bernafas itu Allah yang membuat kita bisa punya uang itu Allah wallahu huwal ghaniyul hamid Allah lah yang tidak memerlukan oleh kepada orang lain kepada manusia kepada siapa saja dia maha kaya itu kekayaan yang hakiki al yang maha terpuji semua perbuatan Allah itu layak untuk dipuji. Wa makna al-hamid artinya al-hamid ay alladzi lahul hamdu kullu yang memiliki semua pujian semua sanjungan alhamdulillahirabbil diartikan bahasa Melayu apa segala puji segala puji nah fi dzatihi di zatnya di namanya, di sifatnya, falahul as falahu minal asma'i ahsanwa. Nama-nama Allah semuanya indah. Wa minas sifati akmaluha. Dan dari sifat-sifat Allah adalah yang paling sempurna. Al-Mahmud falhamdu awsa'u sifat wa a'ammul madaih wa a'zamu sana. Yang dikatakan alhamd adalah awsa'u sifat, sifat Allah yang paling luas. Wa a'amul madai dan pujian-pujian bagi Allah yang paling umum. Wa a'zamus tsana dan sanjungan yang paling agung. Lianna jami'a asma'illahi tabaraka wa ta'ala hamdun. Semua nama Allah itu mengandung pujian wasifatuhu hamdun dan sifat Allah itu mengandung pujian wa af'aluhu hamdun perbuatannya hukum-hukumnya keadilannya semua itu mengandung pujian buat Allah Subhanahu wa taala walhamd Ibn Taimiyah mengatakan walhamdu nau'ani hamdun ala ihsanihi ila ibadih wa huwa minasy syukr beliau mengatakan pujian buat Allah itu dua macam yang pertama memuji Allah atas kebaikan Allah kepada kita, kepada hamba-hambanya. Dan ini termasuk bersyukur. Wahamdun lima yastahiquhu huwa fi nafsihi min nu'uti kamalih. Wa hadza la wa hadza alhamdulillah yakunu illa liman huwa muttasifun bi sifatil kamal. Pujian yang pertama, pujian untuk Allah karena Allah berbuat baik kepada hambanya. Kita kalau ada orang berbuat baik sama kita, kita bersyukur, terima kasih. Iya, terima kasih. Syukron, jazakallah khair. Karena dia telah berbuat baik kepada kita. Ini pujian yang pertama. Kepada Allah pun kita lebih dari itu. Karena semua kebaikan yang kita rasakan dari Allah. Pujian yang kedua adalah karena kesempurnaan sifat. Antum nih kalau ngelihat seorang budak handsome banget. Siapa yang akan antum puji? Antum akan mengatakan Masya Allah Ini bukan ciptaan bapaknya Bukan ciptaan ibunya Tapi ciptaan Allah Jalla Jalla Oleh karena itu salah Kalau ada seorang wanita yang cantik Meminta dipuji karena kecantikan. Kecantikan itu bukan hasil usaha dia Kecantikan itu siapa yang memberikan? Allah Jalla Jalla Maka yang pantas dipuji siapa? Yang menciptakan dia Masya Allah. Begitu pula Allah memiliki keindahan yang sangat indah. Maka dari itu kita cinta kepada Allah. Orang mencintai orang lain itu dikarenakan kebaikannya atau dikarenakan keindahan. Keindahan orang lain ini pada hakikatnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan kita cinta kepada Allah karena Allah paling baik kepada kita dan Allah paling indah maka kita memuji Allah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita susah kita kena musibah kena imtihan lah mobil kita insiden tabrak alhamdulillah alhamdulillah Alhamdulillah tetap yang namanya alhamdu, yang namanya alhamdu sampai kiamat mau kita susah, mau kita suka, mau kita berduka tetap alhamdulillah, nggak bakalan berubah. Itu tetap yang namanya alhamdulillah milik Allah Jalla Jalalu. Ketika kita tabrakan Alhamdulillah hanya keretanya yang rusak. Tubuh kita nggak sampai cacat. Alhamdulillah. Kalau kaki kita patah Alhamdulillah Cuma satu kakiku yang patah ya Allah Yang satunya tidak patah Kalau dua-duanya patah Alhamdulillah Tanganku masih sehat ya Allah Maka di sini namanya Alhamdulillah tetap milik Allah Jalla Jalaluh Karena Allah itu alhamid yang Yang ke lima Al-Majid Al-Majid wa huwa ismun azimun warada fi kitabillah fi mawdi'ain. Nama Allah Al-Majid ini disebutkan di dua tempat di dalam Al-Qur'an. Yang pertama rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu Hamidun Majid. Digabungkan Hamid dengan Majid. Wa qauluhu ta'ala wa huwal ghafurul wadud dzul arsy al majid. Baik. Wa maknahu apa makna majid ini? Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa? Maha mulia. Al-Karim Maha Mulia. Jadi banyak yang makna-maknanya kadangkala memang sama. Tapi dalam bahasa Arabnya dia mengandung makna yang lebih dari terjemahan bahasa Melayunya. Wa ma'nahu dan arti al-majid wasi'us sifat azimuha yang sifatnya luas dan agung kathirun nu'ud karimuha sifat-sifatnya banyak dan mulia fal majid yarji'u ila azamati awsafih wa kathratiha wa sa'atiha nama majid ini yang maha mulia itu kembali kepada keagungan sifat-sifat Allah dan banyaknya sifat-sifat Allah serta keluasannya. Kemudian juga wa ila azamati mulkih wa sultani, kekuasaan Allah, kerajaan Allah, wa ila tafarrudihi bil kamalil mutlak wal jalalil mutlak dan keesaan Allah dengan kesempurnaan yang mutlak dan ketinggian yang mutlak, keindahan yang mutlak yang mana manusia tidak bisa meliputin semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat Kita ini usahakan ketika kita sholat ini Menghadirkan itu nama-nama Allah Ketika kita dari ruku Iktidal Apa yang kita katakan? Sami'allahu liman hamidah Allah mendengar bagi orang yang memujinya Kita ingat subhanallah Allah mendengar nih yang kita baca Rasulullah SAW bersabda Dalam hadis riwayat Muslim Beliau berkata, Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi solat ini antara aku, ini Allah berfirman ya, hadis Qudsi. Aku membagi salatku, solat ini antara aku dengan hambaku dua bagian. Separuh-separuh. Setengah-setengah apa separuh-separuh? sama aja kan wali abdi masal dan bagi hambaku apa yang dia kehendaki فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin Allah akan berkata hamidani abdi hambaku memujiku wa idza qala ar-rahmanir rahim kalau dia mengatakan ar-rahman ar-rahim Allah berkata asna alayya abdi asana itu pujian yang berulang pujian yang dua kali karena udah tadi udah disebutkan sekarang pujian lagi untuk Allah subhanahu wa taala wa idza qala maliki yaumiddin apabila hambaku mengatakan maliki yaumiddin qala Allah taala majadani abdi hambaku mengagungkanku wa idza qala iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in hadza baini wa baina abdi ini separuh-separuh iyyaka na'bud itu hamba mengatakan aku menyembahmu ya Allah wa iyyaka nasta'in memohon pertolongan kepada Allah jalla jalaluhu kemudian sampai akhir hadza li abdi ketika mengatakan eh ihdinas siratal mustaqim sampai akhir dari surat al-fatihah Allah mengatakan hadza li abdi wa li abdi ma sa'al dan bagi hambaku apa yang dia kehendaki. Ketika tasyahud innaka Hamidun Majid. Kita mengatakan kau itu ya Allah kau yang berhak dipuji. Kau yang berhak mendapatkan sanjungan. Asyakur asyakir. Yang keberapa? 56. Kayaknya kita break dulu soalnya anak lihat sebagian sudah mulai tidur ini. InsyaAllah Ada yang tidak mengangkat-ngangkat kepalanya Karena khusyuk ya Wajarlah Ya kita akan lanjutkan ke yang 56 Berapa menit ini Abu Talha? 10.15 tapi setengah jam Wah gimana 15 menit gitu kan 15 <laughs> menit Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa